Dilanjutkan pada manhaj sururiyah yang muazana atau yang diistilahkan dengan asriyatul muwajahah. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang mereka buat yang membuat manhaj menjadi lembek tidak tegas seperti yang dicontohkan salafun saleh. Barakallahu fikum. Tokoh-tokoh mereka disebutkan tadi Adnan Arqur, Muhammad Al-Maghrawi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, kemudian yang mengumpulkan mereka semua adalah Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Diikuti oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan ling-lingnya. Di Indonesia ini adalah orang-orang yang biasa mengundang mereka untuk acara-acara daurah. Yaitu linknya roja, rojaiyin, baik radionya, channel televisinya, ataupun yang lain-lainnya dari ling-ling mereka yang di Indonesia Raya ini mereka adalah Haladiyun Ruhailiyun. Di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan orang-orang roja atau rojaiyun, rojaiyun Baik, dikarenakan mendapatkan ilmu langsung dari tokoh-tokoh temyi internasional. Sehingga mereka menjadi corong mumayyi'ah di Indonesia ini. Dan secara fakta sejarah di Indonesia ini orang-orang roja, pembesar-pembesar mereka, dai-dai tua mereka adalah mantan-mantan sururiyin. Para fitnah sururiyah di Indonesia ini barakallahu fikum. <clears throat> Tayyib. At-tamyi barakallahu fikum. Diambil dari kata-kata ma'a ma'a wa tamayya'a wan ma'a dari kata-kata ma'a as-sa'il cairan itu mumayyi sa'il benda cair itu ma' ay jara ala wajhil ardi mengalir di atas permukaan bumi air darah dan semisalnya dikatakan air itu ma'a Maknanya itu air mengalir di atas permukaan bumi. Juga diambil dari kata-kata ma'a al-jamid. Benda padat itu mumayyi. Benda padat kayak minyak samin, kayak emas, kayak perak. Maka mengandung makna zaba wa asbaha sa'ila. Benda padat tadi meleleh dan menjadi cair. Tadinya keras, meleleh jadi cair. Tadinya padat, leleh menjadi cair. Barakallahu fikum. Ini e, secara makna bahasanya. Dari situlah diambil kata-kata tamayyu, tamyi. Tayyib menjadikan sebuah manhaj, sebuah prinsip yang tegas menjadi leleh, cair. Tidak ada ketegasan padanya, Barakallahu fikum. Istilah ini azakumullah secara penggunaannya memang tidak ada di lafat-lafatnya salafun salih. Namun lafat ini dimasyhurkan oleh para ulama besar pada masa ini untuk menggambarkan kepada kaum muslimin kepada salafiyin adanya fenomena manhaj yang melembekkan prinsip-prinsip salafiyah dikasih nama manhajut tamyi manhajut tamayyu wajah baru daripada ikhwan muslimin sururiyah kutsbiyah dan yang bersama dengan mereka yang memasyhurkannya seperti Syekh Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah والشيخ العلامة محمد أحمد الجامي رحمه الله والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ العلامة الشيخ محمد الشيخ محمد آه، ابن صالح العثيمين الشيخ مقبل بن هادي الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ صالح فوزان الشيخ ربي بن هادي الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الجابري حفظهم الله تعالى جميعا Mereka menggunakan istilah-istilah ini. Sehingga ini istilah dipakai sebab digunakan oleh para ulama kita untuk mengidentifikasi sebuah manhaj yang menyimpang, sebuah pemahaman yang menyimpang. para itu Dari istighdamatuhum wa dari penggunaan para ulama untuk kalimat-kalimat tamyi, tamayyuk, mumayyi'ah. Di sana ada beberapa bentuk mawahir at-tamayyuk. Ini yang harus baik-baik. Bentuk-bentuk manhaj tamyi, bentuk-bentuk sikap tamayyuk. Barakallahu Yang pertama adalah ada mutahdir min ahli bidah wa adamu nafsihim bil hujjati wad dalil wal burhan wa ramyu man yaf'alu dzalika fit tashaddud di antara makna tamyi betul tamyi tamyi ialah tidak mentahdir umat dari ahlul bid'ah tidak mengkritik mereka dengan hujjah dan dalil bahkan menuduh Orang-orang yang berbuat seperti itu dengan tasyadud, orang yang keras, orang yang kaku. Ada para Barakallahu itu. Ini ada pada mereka semua. Untuk di Indonesia ini terlalu banyak kalimat-kalimat sumbang muncul dari mereka. Mumayyin yang anti tahdir banyak yang anti pembahasan-pembahasan ilmiah tentang akidah, tentang manhajiah banyak menuduh alusunnah sunnah salafiyin yang membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada sebagai ghulatut tahdir orang-orang ekstrim dalam perkara tahdir mutasyaddidin dikatakan orang yang kaku orang yang keras sangat banyak dari kalangan ikhwal muslimin, dari kalangan sururiyin, dari kalangan halabiin, ruhailiyin, rojaiin. Bahkan dari kalangan mutalawinin. Ada pada mereka poin satu ini. Itu semuanya namanya tamayyuk, namanya tamyi. Tidak mau mentahdir orang yang jelas sebagai bid'ah, tidak mau mengkritik dengan hujah dan dalil orang-orang yang jelas-jelasan sebagai ashabul ahwa'i wal bidah justru menuduh orang-orang yang berbuat demikian sebagai mutasyaddid. Ini dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kaset beliau yang berjudul Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawaidu. Yang kedua, dari bentuk manhaj tamyi' tarqiqu qawaidil Islam wa usulih fit ta'amuli ma'al mukhalif wa tahwinuha bal wa muharabatuha wa wasfuha bisyiddati wal hulu melembekkan melembekkan kaidah-kaidah Islam, prinsip-prinsip Islam dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, diremehkan, direndahkan, bahkan diper, diperangi, dimusuhi, bahkan disifati dengan manhaj hulu dan syiddah. Nauzubillah. Sikap tegas hajir mubtadi, sikap tahdir, sikap rudud, diremehkan, direndahkan, dihinakan, diperangi, bahkan disifati dengan sifat hulu dan syiddah. Ini ada pada semua mumayyi'in dari orang-orang yang disebutkan di atas para kelompok ini juga disebutkan adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah pada kaset yang berjudul Hal Al-Jarh wa Ta'til Khasun Birwatil Hadith di situ. Yang ketiga yang termasuk manhajut tamyiz wad'ul qawaid wal usul allati tamna'ul kalam fi ahli bidah وتحذير منهم أو تحده وتضيقه بغير حدود الشرع. meletakkan kaidah-kaidah prinsip-prinsip yang menghalangi kita untuk berbicara tentang ahlul bid'ah menghalangi kita untuk mentahdir memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah atau membuat batasan-batasan mempersempit batasan-batasannya dengan tanpa batasan syar'i. Seperti yang saya sebutkan tadi, dibikin syarat-syarat yang begitu ketat, ketentuan yang begitu ketat, sehingga sulit bagi alur sunnah untuk menerapkan prinsip tahdir. Sulit bagi alur sunnah membongkar penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Barakallahu itu. Ini yang paling banyak. Dilakukan oleh Ibrahim Ruhaili, Al-Halabi, dan tokoh-tokoh mereka membuat kaidah-kaidah tadi. Ada temyi. Yang keempat, yang termasuk manhaj temyi ialah ada mutafriq bainal jama'ati wal manahij وتصحيح طريق أهل البدع ونسبتها للسنة والقول بأنهم كلهم إخوانه بلا تمييز tidak membedakan antara jamaah-jamaah yang ada, manhaj-manhaj yang ada. Semua dianggap sama. Bahkan membenarkan torikoh-torikohnya Ahlul Bin'ah. Menisbatkannya kepada sunnah. Dan menyatakan mereka semua adalah saudara dia. Dengan tanpa diklasifikasi. Hmm? Ucapannya Hmm? Ucapan yang mengatakan bahwasanya uh, yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang namanya Hizbut Tahrir, yang namanya jamaah tablek, yang namanya ormas A, ormas B, salafi dan yang lain-lainnya semuanya sama. Semua adalah muslimin, saudara kita semua. Ada tapi Bahkan dari kalangan ikhwanul muslimin mengatakan Rafidah teman kita, Sufiyah teman kita, Yahudi sahabat kita. Ada temi. Di saat yang sama menuduh ahlu sunnah dan sunnah sebagai musuh dakwah, memecah belah umat, orang yang kaku, orang yang keras, orang yang ekstrim, orang yang hulu, suka takdir, suka tabdi, ilahi. Ada temi. Itu di, di, dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam kaset beliau Al-Manhajut Tamyi'i wa itu. Ini mereka. Dari sinilah mereka merangkul semuanya. Dakwah harus merangkul, dirangkul semuanya kecuali al sunnah. Nggak dirangkul sama mereka. Yang dirangkul siapa ya kawan? Jangan lupa yang dirangkul yang ada kemaslahatan bagi mereka. Kalau maslahatnya dengan Rafidah dirangkul, maslahatnya dengan Sufiyah diziarahi, tokoh-tokohnya dirangkul, kalau kemaslahatannya dengan kaum khawarij, dirangkul, aksinya dibela, didukung, ah, dikasih fatwa, boleh ngasih air mineral, nasi bungkus, dan yang lain-lainnya. Minimal khilafiyah. Ada temyi. Ada temyi. Allahu musta'an. Yang kelima, yang termasuk manhaj tamyi ialah adamu tabdi'il askhas alladzina urifu bil bid'ah wa hakalahumul a'immatu bidzalik tidak mau menfonis mubtadi orang-orang yang dikenal bid'ahnya dan sudah dihukumi oleh para ulama kibar sebagai mubtadi tidak mau dia mengatakan mubtadi hmm? tidak mau fulan wadih penyimpangannya dikatakan hadza mubtadi'un dhal la ya akhi dia seorang dai jabir seorang mujahid saya tutup oh dia seorang pembaharu reformis Islam Hasan Turabi padahal tokoh-tokoh penyimpangan semua yang baru-baru yang sok ngerti ilmu sok ngerti masalah dari kalangan yang baru-baru ngaji kok langsung gitu ya dikit-dikit mubtadi hizbi Masa nggak dikasih nasihat dulu? Masa nggak dikasih uh, hujah dulu? Masa nggak dikasih munakosa dulu? Masa langsung asal tadi asal hizbi? Le, ada pahlawan kesiangan. Para ulama sudah berbicara. Orang-orang yang disebutkan tadi dinyatakan orang yang sesat oleh para ulama dikarenakan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka sudah dipukul fonis palunya maka kaum muslimin harus mengikuti para ulamanya. Al barakatu diriku. Ketika diterangkan, oh nggak bisa begitu ya akhi. Ada mumayyi. Ada mumayyi. Ya harus pros dulu lah, nasihati dulu, telepon dulu, majelis dulu, gimana kek. Sudah difonis oleh para ulama kibar sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang menyimpang, mubtadi, hizbi. Selesai urusan ketika ada yang tidak menfonis mereka sebagaimana kalamnya para ulama hadza mubayyin Allahumma musta'an jadi disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam uh, rekaman suara tentang syubhat haula taqsim salafiyyin ila mutasyaddidin wa mutasahilin wa mu'tadilin barakallahu hada mumayyiz yang kedua yang yang keenam yang juga termasuk manhajut tamyiz ialah zubanuhum fi ahli bidah wa zubanul muslim fil kufar hatta la yu'raf wa yatamayyiz meleleh mencair membaurnya mereka di tengah-tengah ahli bidah membaurnya seorang muslim di tengah-tengah orang-orang kafir sampai nggak dikenal lagi ini sunni atau bukan, ini muslim atau bukan, ada mumayyi. Ini jelas dari kata-kata zuban tadi itu. Paham ya? Yang dulunya Masya Allah semangat dalam mengamalkan sunnah. Sekarang meninggalkan atribut sunnah. Dulunya lebat Cukupnya, Masya Allah. Sekarang dirapikan. Sedikit tinggal eh, nggak eh, sampai segenggam sebelum segenggam hmm. maslahat dakwah ya akhi takliful qulub masya Allah yang dulunya masya Allah menggunakan saub jubah sunnah dilepas jubahnya kemana-mana pakai semi pantolon pakai hem biasa tidak pakai kolan suar karena kemari kaos atau jaket tas tangkong gitu Hah? sudah meleleh di tengah-tengah awamunan Allahul musta'an. Ada memayik. Apalagi kemudian mencela, menghina pakaian-pakaian sunnah, menghina orang-orang yang masih berpegang teguh dengan pakaian-pakaian sunnah. Allahul musta'an. Ada memayik. Ini beberapa model-model makna temyik yang disebutkan oleh para ulama dalam penggunaan istilah-istilah mereka. Semuanya berkaitan dengan bab muamalah terkait dengan masalah al-wala wal bara terkait dengan persikapan terhadap bid'ah, penyimpangan dan para pelakunya. Yang semestinya tegas beda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah melembek, meleleh, cair, tidak punya ketegasan barakallahu. Wala haula wala quwata illa billah. Ini beberapa bentuk yang namanya manhajut tamyiz dari manhaj ini manhaj ikhwanul muslimin manhajul muwazanah lalu terkena manhaj tamyi terjadi pada mereka beragam tasahulat tahu tasahulat bermudah-mudah meremehkan perkara yang menyimpang meremehkan perkara yang dosa tasahulat kita bisa mengklasifikasi, menyebutkannya. Satu, tasahulat fil umuri da'awiyah. Bermudah-mudah dalam urusan dakwah. Mereka bisa barakallahu fikum siap untuk bertahun ya, bertahun dengan siapa saja dari kalangan hizbiyin selama sesuai dengan kemaslahatan mereka. Bisa. Ketika ada sebuah aksi yang mereka pandang selaras dengan pandangan mereka atau katanya ada fatwa dari sebagian syekh mereka walaupun yang menjalankan aksi tadi seseorang yang dikenal pemahaman khawarij ikut laba Ya kalau nggak langsung terjun paling tidak ngasih es, ngasih air mineral, ngasih nasi bungkus, mendoakan supaya mereka semuanya lancar urusannya. Minimalnya jangan disalahkan perkara khilafiyah. Tasahul itu. Yang namanya pembahasan aksi mubaharah yang disepakati ulama sunnah tindakan yang haram bukan amalnya kaum muslimin tasabur dengan kufar mereka mengatakan masalah ijtihadiyah. Ada syekh fulan wa oh, fulan wa oh, fulan yang mengatakan boleh. Syekh siapa itu? Apakah dia Syekh Saleh Fauzan yang selama ini mereka pegangi? La, Syekh Saleh Fauzan mengatakan haram, tasabuh kuffar, bukan amalnya kaum muslimin. Siapa Syekh yang mereka maksud? Apakah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah yang selama ini mereka bertamengkan dengan beliau? Jawabannya bukan. Syekh Abdul Muhsin mengatakan haram mudaharah tidak boleh walaupun damai walaupun tidak anarkis serahkan urusan kepada penguasa yang lebih tinggi daripada dia bahkan guru spiritual mereka Ali Al-Halabi mengatakan haram juga, tapi nggak diikuti. Syekh siapa ini maksud? Fulan, wa fulan, wa alat, nggak dikenal. Itu namanya kaum syad. Pendapat yang ganjil ya. Ada seorang dokter. Dokter siapa ini? Dokter Abdullah bin Umar ad dumayji Hanya khariji. Seseorang yang membolehkan memberontak penguasa. Boleh bagi dia. Apalagi semata-mata demo. Itu bukan pendapat yang dibenarkan para ulama. Itu pendapatnya kaum khawarij. Dan dia punya pemahaman khawarij. Khilaf. Dari mana khilafnya? Tasahulat dalam perkara dakwah. Mereka dalam perkara dakwah masuk ke semua wasilah-wasilah dakwah dengan tanpa ada upaya tasfiyah pembersihan. Masuk masuk ke channel-channel awalnya televisi sendiri. Lalu masuk ke televisi nasional. Bikin acara, kemudian ada hostnya, ada tamu undangannya. Lagi apa perempuan? Lagi apa perempuan? Perempuan. Nauzubillah bilang minta. Bercadar apa enggak? Cantik apa enggak? Tasahulatun Masuk ke acara televisi nasional, ceramah, di belakangnya ada background semacam film apa begitu dengan musik. Ya, akhi, baru permulaan. Baru permulaan ya, akhi. Esen permulaannya. Sebuah dakwah ketika dicampuri dengan mukhalafah syariah, musik dan semisalnya, tidak bakal barokah. Perkara haram diremehkan akibat perkara seperti ini aja kok diributkan. Nauzubillah min dzalik. Tasahulat dalam perkara dakwah. Acara-acara dakwah mereka selalu difoto. Dan yang menggelikan, yang mengenaskan, yang difoto besi. Ibu-ibu, mbak-mbak, yang pakai cadar, yang nggak pakai cadar, selfie, dan segala macamnya. Itu semua tarekat ikhwaniyah. Bukan tarekat salafiyah atau negara dakwah. Dakwah dengan membuat acara-acara muflen di hotel bintang 5 bayar sekian nanti ada acara taklimnya berbekuinya kambing gulingnya dan yang lain-lainnya ini tarikatul ikhwan ikhwan dan muslimin dalam negara dakwah tasahula dalam negara dakwah itu imbas imbasnya itu jelek semua nggak ada yang bagus Intinya dikarenakan manhaj tamyiz yang ada pada mereka. Muncul tasawulat dalam karat dakwah. Terus demikian. Allahu musta'an. Yang kedua, muncul tasahulat fil muamalah ma'al mukhalifin. Bermudah-mudah dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang yang semestinya ditinggalkan, dijauhi, jangan dipuji, jangan disanjung, Dakwahnya dia jelas, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, mereka bukan tasahulat. Foto selfie bersama Doktor Firanda dengan uh, tokoh HTI. Hmm, tokoh HTI, siapa namanya? Dikasih caption indahnya persatuan. Persatuan apa yang Anda maksud? Yang namanya persatuan di atas sunnah, di atas al-haq. Bukan persatuan dengan merangkul hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bidah. Itu tamyi. Melembekkan prinsip. Dengan tindakan Anda ini, maka anak buah Anda tidak akan pernah meyakini mereka hizbiyin. Hizbut tahrir, saudara kami, bukan hizbiyin. Padahal mereka adalah neo Mu'tazilah. Ya, dia lagi selfie lagi dengan tokoh IM di Indonesia ini. Selfie lagi dengan tokoh jamaah tabligh Selfie lagi dengan nyonya dan tokoh jamaah tabligh dengan nyonya juga memalukan, memilukan, mengenaskan. Itu semuanya tasahulat bermudah-mudah dalam bermuamalah dengan hizbiyin. Jangan dianggap 11, 12 dengan salafiyin ya ikhwan. Jauh dari salafiyah. Sejauh Jakarta, Surabaya. Hah? Kalau nggak mau langit sama sama bumi. Jauh itu. Itu bukan dari salah sedikit pun. Mereka 11-12 dengan ikhwanul muslimin. Bahkan IM3 tasahulat pada mereka. Terkait tasahulat dalam berpakaian, tasahulat dalam berinteraksi, ikhwan, akhwat, tidak ada rasa malu. Tidak ada yang namanya penghalang yang jelas antara mereka. Biasa ustadznya langsung ceramah di hadapan ummahat wa akhwat dengan tanpa hijab. Interaksi langsung bahkan alaikum interaksi dengan eh, Facebooknya bahkan pacaran, bahkan naudzubillah min terjadi perzinahan. Naudzubillah min Ini bukan fitnah, tapi ini fakta. Ini bukan pelampiasan emosi, tapi menjelaskan penyimpangan sebagai paham. Tasahula itu imbas dari manhaj Hasan al-Banna diteruskan manhaj sururiyah muwazanah diteruskan manhajnya Ibrahim Ruhaili menggugurkan prinsip hajar manhaj taklif yang keblinger dilanjutkan dengan manhaj tamyiz yang dibahas tadi ini. Ini semuanya penyimpangan yang sangat jauh. Berbeda dengan tarikhahnya para ambiya wal mursalin, tarikhahnya Nabi kita Muhammad SAW, tarikhah salafiyah, bahkan tarikhah ulama sunnah di zaman sekarang ini. Kalau seandainya mereka mau jujur, jujur mereka menjelaskan menunjukkan dengan bukti-bukti yang ada kepada para masyair yang ada ini yakin sejuta yakin akan tinggali sama mereka tunjukkan kepada Syekh Abdul apa yakin tinggali. sampai kepada Syekh Saleh Fauzan yakin tinggali. tapi mereka sebagaimana hizbiyin yang terdahulu mereka yulhiruna mahasina ma indahum wa yutiluna masawi'a ma indahum. Kalau ketemu dengan para masyayikh, menampilkan yang indah-indah yang bagus-bagus yang ada pada mereka, menyembunyikan menyembunyikan yang jelek jelek yang ada pada mereka. Tasahul dalam perkara talak di ilmu, bermudah-mudah dalam perkara menimba ilmu agama Allah Azza Mereka punya kaidah tidak apa-apa, tidak boleh melarang-melarang orang belajar itu nggak boleh. Tidak apa-apa, belajar dari Siapapun tidak apa-apa. Yang penting ambil baiknya, tinggalkan yang buruk. Tidak apa-apa. Hatta sama setan, Rasul mengizinkan. Boleh. Yang penting ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Tapi ketika talib sama harusnya sama salafin, jangan. Itu ekstrim. Jangan. Itu gula hulatu tahzir. Jamaah tahzir. Hati dari mereka. Allahumma yang nggak sesuai dengan maslahat mereka. Ketika ada yang taklim kepada orang-orang khawarij, labas. Allah ada yang mengatakan begitu dari mereka. Nggak ada masalah. Tapi kebanyakannya, oh jangan. Mau taklim kepada orang-orang sufi ya. Jangan. Arbi'ah itu. Katanya jangan tahir tahiran. katanya takliful puluh. waktunya untuk merangkul kok tiba-tiba mengatakan mereka harus Ya apa sih? Sekali lagi itu semua dikatakan tidak ada maslahat pada mereka. Sehingga diizinkan taklim ke siapapun yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Umayyah. Muncul tasahulat pada mereka. Dan terus nanti Anda akan saksikan. Ini bukan uh, dukun ya fanya, Tapi yang namanya sebuah penyimpangan gampang prediksi akan bermunculan tindakan-tindakan yang ada pada mereka semakin lama bukan semakin baik, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Orang yang punya ilmu, yang memandangnya dengan dengan pandangan ilmu, terus kemana ya ilmunya mereka selama ini? Ini doktor jamiah Islamiyah, yang ini magister jamiah Islamiyah, ini yang LC jamiah Islamiyah, yang ini jebolan makrif Abul Hasan Al-Ma'riki 10 tahun, 11 tahun. Yang ini pada kemana ilmunya ya? Allahumma ilmunya hilang. Hmm? Yang namanya al-bid'ah wal inhirafat tuballidul adhan. Yang namanya penyimpangan, yang namanya bid'ah membuat bodoh pikiran. Ilmunya jadi hilang. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Dikarenakan manhaj ini namanya efek efek. Ya, Dikarenakan manhaj ini maka mereka membuat yang namanya kaidah-kaidah, usul, prinsip-prinsip yang digunakan untuk mementahkan bantahan-bantahan para ulama dan untuk mengayomi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini yang paling banyak. Saya sebutkan sebagian di antaranya supaya tergambar pada antum bagaimana yang ada pada kaum. Barakallahu fikum. Pertama kali dari manhaj tamyi ini barakallahu fikum kaidah yang mereka munculkan seperti yang saya sebutkan di atas adalah kaidahnya Muhammad Rashid Ridha <clears throat> yang dimasyhurkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna. Kaidah nata'awan fi ma tafaqna alaih wa ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bertawun bantu membantu dan perkara yang disepakati dan saling memberikan uzur dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Makna yang mereka inginkan adalah kita semuanya bersaudara, semuanya muslimin, tidak usah ribut, ini sufi, ini salafi, ini ini jamaah tabligh, ini sururi, ini ikhwani, ini asy'ari, ini semuanya kalau sama, dirangkul semuanya. Ini muaranya. Dari kaidah ini yang tadi sudah saya sebutkan ya, Muncul modifikasinya. Dimunculkan oleh Adnan Ar'ur. Disusul oleh Abdul Hasan Al-Ma'ribi yang menyatakan kaidah nusahih wala nujarrih. Ini kaidah aruriyah. Abu Hasan mengatakan nusahih wala nuhaddim. Ini namanya kaidah ma'rifiyah. Kita membenarkan. Kita gak mengkritik. Kita hanya membenarkan. Kita gak menghancurkan orang. Masya Allah. Uh, eh, lafadnya indah. Tetapi ketika dipraktekkan sangat mengerikan dampaknya. Ini kaidah mereka gunakan untuk memayungi Sayyid Kutub. Untuk membela hizbiyin. Orang-orang yang menyimpang. Kita benarkan saja. Tidak boleh kamu tahdir. Tidak boleh kamu fonis mereka sebagai mubtadi. Bahasanya tidak boleh kamu hancurkan mereka. Tidak boleh kamu kritik mereka. Nasihati saja. Luruskan, benarkan, selesai. Tidak boleh takdir, tidak boleh jarak, tidak boleh hajum, tidak boleh menfonis. Masya Allah. Ini kaidah. Ketika diterapkan barakallahu fikum akan menghancurkan, meruntuhkan semua ayat, semua hadis dan semua keterangan salafun saleh di buku-buku akidah, di buku-buku rawi-rawi hadis meruntuhkan semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang sikap kepada orang-orang yang menyimpang, baik orang kafir atau munafik atau ashabul ahwa'i wal bidah. Semakin hancur. Kaidah ini kalau kamu terapkan akan meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, meruntuhkan prinsip al-wala wal bara, akan meruntuhkan sikap dan manhaj salaf hajir mubtadi. akan hancur. Ini kaidah kalau kamu terapkan maka tidak ada orang yang menyimpang satu pun di muka bumi ini. Dikarenakan ya salah betulkan saja. Sayyid Kutub punya pemahaman wahdatul wujud. Ya salah. Kamu katakan salah saja, benarkan. Tapi tidak boleh kamu katakan ini orang yang sesat. Itu namanya jarah, itu namanya tahdir, itu namanya hajum, kata mereka. Menghancurkan orang. Bahasanya sekarang pembunuhan karakter, kata mereka. Allah bermustahil. Meruntuhkan semua yang ada. Ashabul ahwa'ul bidah bela di saat yang sama. Kalian ini hulu melampaui batas membunuh karakter orang yang hak disikat, yang batil diayomi. Terus yang betul bagaimana? Yang betul ahli sunnah wal jamaah memperinci tergantung kesalahannya masing-masing. Mereka mengatakan nusahih ma yahtaju ila tashih wa nujarrih wa nuhadzir ma yahtaju ila jarhin wa tahdhir wa nafhim ma yahtaju ila Tergantung kesalahannya masing-masing. Kalau kesalahannya biasa, bukan perkara yang prinsip, bukan perkara akidah, bukan perkara manhajiyah, dibenarkan, diluruskan, dinasihati, diingatkan. Tidak boleh ada ponis muktadi atau hizbi, tidak boleh. Tapi kalau kesalahannya penyimpangan, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, penyimpangan prinsip, dinasihati, tidak menerima, ngeyel dan segala macamnya mungkin akan dijarah akan ditahdir. Tapi kalau dia sudah betul-betul sangat fatal penyimpangannya, pemahaman pluralisme, wahdatul adian sinkretisme agama, wahdatul wujud, mencela para anbiya wal mursalin, mencela para sahabat, mentakwil sifatnya Allah, dihadem Ya difonis bagi mubtadi umbal. Bahkan mungkin, mungkin difonis kafir. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang menfonisnya para ulama. Kita hanya mengikuti keterangan para ulama. Tergantung. Itu penerapan al-walak wal farq sesuai dengan porsinya. Paham ya Kalau mereka, sudah kita hanya betulkan saja. Jangan kamu tahlil, jangan kamu jarak, jangan kamu fonis. Itu untuk orang yang mereka payungi. Tapi terkait dengan kita, oh disikat atau Di ditakdir, dijarah, dihadem. Hada hawa. Kaidah yang untuk mereka saja. Allah musta'an. Dan hanya untuk kemaslahatan mereka saja. Kenyataannya ketika nggak sesuai dengan maslahatnya mereka, ditahdir, dihajar, dihadem. Hmm? Rafidah. Nah, kena suka Rafidah. Ada rafidah kufur, kufar. Tapi nggak ada yang selantang kita kalau bicara. Oh, rafidah salah itu. Rafidah itu sesat. Ah, ada. Hah? Yang ini dihajar sama mereka. Itu namanya hawa nafsu. Ini dari kalangan orang-orang di atas. Yang di Indonesia lain redaksinya. Orang-orang rojaiin, halilingnya ling-lingnya Halafiyin, Ruhail, Said. Bahasanya berbeda. Hmm, bahasa mereka adalah kalau di antara kami, kami hanya saling menasehati. Kami hanya nah natanasoh kima Kalau kami saling menasehati, kalau kami tidak ada kayak mereka tahdil tahdil itu tidak ada. Hmm, ada kayak mereka yang jamaah tahdil. Kami hanya menasehati. Hmm, kawan. Ya jangan heran kalau di antara mereka ya kadang-kadang ya kayak gaduh-gaduh gitu ya Pak, macam-macam. cara Barakallahu itu. Nah, ketika ada orang yang sesat, yang menyimpang, yang salah bagaimana? Nasihati. Sudah kami nasihati. Lagi. Sudah. Sudah kita adakan majelis satu, majelis dua, majelis tiga, majelis ini, majelis itu, tempat ini, tempat itu. Sudah. Lagi. Sudah kita sebutkan semuanya dari, dengan cara yang halus, agak kasar, agak kenceng, sampai uring-uringan. Sudah. Dan terima, ya lagi. Kalau antum nggak terima sama mereka, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain, nasihati mereka. Sudah, lagi, lagi. Sampai kapan? Pokoknya lagi, nasihati. Itu mereka. Itulah mereka di tengah-tengah mereka. Tapi kalau sudah urusannya menyinggapi kita, lupa dengan kaidah ini. Tidak ada kalimat saling menasihati, nasihati, nasihat. Tidak ada, langsung vonis. Ada hadadiyah, ada hadadi. Wah ini orang yang oh, ekstrim tahdirnya, takdir, tahdir, gulatul tajrih, madakhilah, dan yang lain-lain. Loh, itu namanya hawa nafsu. Para keluarga, itu mereka. Ingat, kalau kita tergantung model kesalahannya. Mungkin nasihat cukup. Mungkin juga harus ditahdir. Mungkin juga harus difonis. Barakallahu Ini kalimat-kalimat akarnya dari ikhwanul muslimin. Orang-orang ikhwanul muslimin punya kaidah nahnu du'at lasna qubat. Ada yang matanya F? Wah, itu. Enggak ada yang tahu ya. Itu mereka yang Nahnu du'a, kami hanya dai. Lafna qubat, kami bukan qadhi yang menfonis. Itu itu kepada ikhwan muslimin. Sama dengan yang tadi. Tetap uh, eh, lain redaksinya tapi maknanya adalah sama. Menghancurkan prinsip amar oleh mungkar, menghancurkan prinsip al walak wal menghancurkan kitab-kitabnya para ulama, perkara akidah dan yang lain-lainnya yang membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Allahu musta'an. Paham ini? Jangan dikira 11 12 dengan salafi Dah 11 12 jangan ikhwanul muslimin. Barakallah. Harus satu ya ikhwan ya. <clears throat> Sampai setengah tiga. Hmm. Nah, bukunya tebel ini. Ini sempat saya saya print yang ini. <laughs> jangan diambil ya. Allah yang Ayo, barakallahu fikum. <clears throat> Di antara yang mereka munculkan barakallahu fikum kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah al-jarh wa ta'dil. Ini yang paling pandai bermain-main dengan bab ini Ali Hasan al halabi Dan fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh para ulama sekarang ini, ini dia. Bermain-main sekian puluh kaidah dia munculkan, semuanya nggak ada yang beres. Semakin menambah penyimpangan-penyimpangan dia para Di antara yang mereka munculkan terkait dengan al-jarh ta'dil, terkait dengan jarah ialah istirahatul ijma' fi qabul jarh. Mempersyaratkan adanya ijma' ulama di dalam menerima kritikan dalam menerima yang namanya jarah. Ini kalau ada seorang talibul ilmi, penuntut ilmu barakallahu fikum yang belajar agama, belajar ilmu mustalahul hadis akan ketawa ya. Hanya menertawakan orang ini. Gak nyana gitu ya, gak nyono. Kok orang yang dulunya seperti itu kok jadi begini gitu ya. Ulama siapa yang mengatakan demikian? ulama siapa yang mempersyaratkan harus adanya ijma ulama untuk menerima kritikan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Illa al-halali. Kalau ada ijma ulama jelas. diambil. ambil. Ketika kebanyakan ulama berbicara dengan hujah diambil. Empat orang ulama berbicara dengan hujah diambil. Dua orang ulama berbicara dengan hujah diambil. Bahkan satu orang alim mu'tabar berbicara menjarah dengan hujah dengan dalil ini yang mu'tabar. Walaupun yang mentazkiyah, yang mentakdil puluhan orang ini nggak dianggap. Selama jarahnya dengan hujah. Al-jarh mufassar muqaddam ala ta'dil. Yang namanya kritikan yang rinci dengan dalil didahulukan daripada pujian-pujian yang ada. Walaupun jumlahnya yang memuji lebih banyak. Apalagi jumlahnya seimbang maka dipakai oleh para ulama. Syarat itu. Begitu ngerti? Oh, enggak, enggak, enggak. Bukan itu yang saya maksud. E, yang saya maksud adalah bukan ijma, salah bahasa. Yang dimaksud adalah istiratul itna. Bukan ijma tapi itna fi qabul jarah. Dipersyaratkan harus merasa mantap dengan hujah yang kamu berikan baru diterima jarahnya. Jadi ketika, ketika ada orang yang menyimpang warahmatullahi wabarakatuh, nah ketika ada orang yang menyimpang, eh, kritikan kamu diterima kalau hujah kamu diterima dengan mantap sama dia, sama yang di eh, di tadi yang dijarah tadi. Ini juga demikian. Ulama siapa mengatakan demikian? Yang dituntut itu adalah hujah dan dalil pada kritikan tadi. Namanya tafsir jarahnya. Itu kalau ada ulama yang mentakdil. Tidak harus orang tadi kona'ah merasa mantap dengan kritikan tadi. Sebab umumnya nggak ada yang mau nerima. Yang namanya sabul ahwal tidak sudah terkotori pemahaman dia, pemikiran dia dengan kotoran-kotoran bid'ah dan penyimpangan. Justru yang dipersyaratkan adalah adanya hujah, adanya dalil, adanya bukti pada pihak yang mengkritik. Itu kalau bertabrakan dengan ulama lain yang mentakdil, yang memuji. Tapi kalau tidak ada yang memuji dia, hanya ada ulama yang mengkritik, walaupun dengan global cukup. Itu ilmu yang dikaji oleh para ulama unang dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, ilmu cara wa para ulama. Ini semuanya fungsinya adalah menolak bantahan-bantahan para ulama, menolak kritikan-kritikan para ulama, menolak jarahnya para ulama, memayungi orang-orang yang menyimpang tadi. Nah, nggak terima. Ini nggak ada ijma, nggak ada terima. Dia nggak mantep dengan cara omongannya kamu. Gitu ya. Itu kaidahnya haladiah yang di sana. Yang orang Indonesia lain redaksinya. Lain redaksinya. Mereka tidak menggunakan istilah ijma. Tapi mereka menggunakan istilah masalah khilafiyah. Hmm? Masalah khilafiyah. Tidak ada ijma'nya ulama. Tidak ada Ini sebagai dalil, sebagai eh, sebagai uh, uh, argumentasi untuk mementahkan semua bantahan terkait dengan Ihya Uturas Al-Kuwaitiyah, Jum'iyah Ihya Uturas Al-Kuwaitiyah yang dikatakan oleh orang-orang yang sangat tahu betul Jum'iyah tadi sebagai Jum'iyah dan Hizbiyah padanya ada bayat dan segala macamnya mereka mengatakan lah nggak bisa kita mengatakan Jum'iyah Hizbiyah lu kenapa? khilaf di kalangan para ulama masih ada ulama yang memuji yang, yang merekomendasi makanya merekomendasi lebih senior daripada yang tidak yang mengkritik itu Syekh Al-Bani rahimahullah seni junior yang mengatakan hizbiyah Syekh Ahmad An-Najmi junior la haula wala quwata illa billah ini mereka ini ditepis semuanya dengan kata-kata yang semacam ini para barakallahu terus berlanjut dalam semua hal kalau urusan intinya urusan jum'iyahnya saja ikhtilaf para ulama apalagi terkait dengan orang-orang yang terlibat dengannya. Berarti tidak bisa kita mengatakan ah, Abdul Hakim Abdad disalahkan, tidak bisa kita mengatakan dia seorang isbi, Tidak bisa kita mengatakan Al-Sarabi ah, Gufran yang disidai sana sebagai orang yang menyimpang. Tidak bisa. Hmm, perkara khilaf. Um, intinya masalah Jum'iyah Isa Utara saja masih diperbincangkan oleh para ulama, apalagi yang orang-orangnya ini. Tidak bisa. Musalah salah saya mengatakan mereka tuh sururi atau hizbi atau pemayi. Tidak boleh itu perkaranya dia. Terus berlanjut. Terus gimana kalau kita uh, eh, talim sama dia? Ya nggak ada masalah perkara ikhtilafiyah di kalangan ulama. Silakanlah lah belajar sama dia. Terus merembet, merembet, merembet. Ditolak semua kalamnya para ulama. Memayungi orang yang menyimpang terjadi. Ini omongan-omongan eh, orang-orang yang masuk ke linknya mutalawinin. Jangan paksa saya untuk menyebut namanya dia. para kelas itu. Seperti itu keadaan. Ini membahayakan. Ini membahayakan. Baik. Resepsi yang lain lagi ialah ketika ada keterangan para ulama, penjelasannya para ulama, jarahnya para ulama, hujahnya jelas dan gamblang. Mereka akan menepisnya dengan satu kalimat yang simpel nyelekit Tidak ha? usah sibuk dengan masalah seperti ini. Paham <laughs> antum? Ha? Ya, kila tashtagilu bil kitan, istagilu bil ilm. Sibuklah dengan ilmu, sibuk dengan belajar, sibuk dengan taklim. Jangan sibuk dengan masalah seperti ini, masalah fitnah. Mengeraskan hati. Nauzubillah min dzalik. Itu kalamnya para ulama kibar ilmiah tentang sebuah fitnah, tentang sebuah fitnah, bukan ucapan fitnah. Ucapan ulama tentang sebuah fitnah yang betul-betul membahayakan akidah Anda, manhaj Anda. Enggak punya jawaban. Jangan disibukkan dengan masalah seperti itu. Wih, luar biasa. Itulah mereka. Dimentahkan semua tadi dalam rangka untuk mengayomi orang yang menyimpang dan membantah orang-orang yang uh, sunnah yang berusaha membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka dengan faedah faedah Itu yang di Indonesia. Semuanya mirip dan yang ini pakai bahasa Arab, yang ini pakai bahasa Indonesia, yang ini penjabarannya pakai bahasa Arab, ini pakai bahasa Indonesia, yang ini uh, eh, resaksinya mereka sendiri. Tapi semua adalah sama. Tidak ada ijma ulama dan tidak ibnak dalam perkara jarahnya. Sehingga tidak diterima jarah. Allah Sebagian mereka mengatakan lagi yang namanya jarah wa ta'dil itu terkait dengan para rawi-rawi hadis. Karena sangat tautnya dengan orang yang dikatakan mubtadi, ini ikhwani, ini sururi. Itu nggak ada hubungannya. Itu terkait dengan ibu rawi-rawi saja. Mau bilang kali. Pembodohan umat. Ilmu jarah wa ta'dil yang disebutkan para ulama dalam ilmu mustalah tidak hanya men, uh, menghukumi rawi hadis, rawi yang hafif, yang, yang hafalannya bagus, yang mungkin, yang terpercaya, tapi juga menghukumi keadilan dia. Seorang Sunni atau seorang Mubtadi. Disitulah ulama berbicara. Ada Khariji, ada Rafidhi, ada Qadari, Rumiyah bil Qadar, Rumiyah bin Nasr, Rumiyah bin Tajahum, Rumiyah bil Ash'ariyah. Di situ tempatnya. Sehingga bukan hanya untuk perawi-perawi hadis, tapi semuanya. Bermain-main dengan yang namanya kaidah. Sehingga orang yang awam-awam muslimin bingung. Bingung. Dikasih hujah atau dikasih suatu semacam itu, tidak bisa ngomong. Gimana ya? Dikarenakan ya belum belum levelnya antum untuk mencermanya. Tapi bagi yang memiliki ilmu akan mengatakan penyimpangannya sangat besar meruntuhkan kitab-kitab jarah tahsilnya para ulama kita, meruntuhkan prinsip al-wala wal para meruntuhkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga penyimpangannya sangat-sangat fatal. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya kawan. Intinya itu semuanya kembali muaranya kepada manhaj tamyiz, melembekkan manhaj yang yang yang tegas uh, dari salah saleh dan muaranya kepada muazanah dan muaranya kepada ikhwan muslimin kaidah ikhwaniyah yang disebutkan di atas namanya IM3 e Barakallah itu atau masih belum membahas lagi yang lain di antara yang kena manhajut tamyi ini yang di Yaman sana yang di linknya ma'bariin Al-Ma'abirah ini Barakallah itu ya terkena manhaj tamyiz terkait dengan uh, wasiqah ta'ayush dengan rafidah Akhirnya melebar-melebar ah, tambah parah ha, ah, ngeling sendiri. Ini linknya mutalawimin yang ada di Indonesia, MLM yang di Indonesia larinya ke Yaman sana. Tapi subhanallah yang MLM ini di sininya ngeling dan mulai berkolaborasi dengan uh, ah, uh, Rajaiyin dan Halabiyin. Klub ketemu di bawah, nanti ketemu di atas. Wassalam. Tapi tidak tahu apakah dikatakan IM4. Hah? Allah. jelas ya, semuanya masuk dalam perangkat tamyi barakallahu. Hati-hati. Semakin lama semakin samar, semakin samar, semakin samar. Jangan bermudah-mudah. Dan juga jangan terlalu kasar dan keras. Mu'tadil yang tengah sesuai dengan prinsip ahlu sunnah dan bimbingan para ulama sunnah. Barakallahu Dan e, penting untuk disampaikan para kawan diupayakan sekuat tenaga jangan sampai anda lepas dari ikhwah salafiyin dan masyayikhus sunnah. Fitnah apapun yang melanda, gesekan apapun yang melanda, trouble apapun yang melanda, atau masalah pribadi barangkali yang muncul di tengah-tengah Anda sedikit pun jangan sampai lepas dari manhaj salaf, jangan sampai lepas dari ikhwah salafiyin, jangan sampai lepas dari doa salafiyin dan masdar masyaikh salafiyin. Kita harus menjauh dari mereka banyak serigala, serigala berbaju salaf di luar sana akan memangsa orang-orang yang menyimpang tadi dengan tanpa biasa sedikit seret seret dilemparkan lebih jauh dari diduga walaupun hati-hati. Allahumma musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله